أيضا أفضل الإيمان أن تحب لله وتبغض لله وتستعمل لسانك في ذكر الله وأن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك وأن تقول خيرا أو تسمت وروى الإمام أحمد أن الله يقول يوم القيامة أين المتحامون لجلالي اليوم أذلهم في ذلي وروى أيضا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد dalam pembahasan kita di sore hari ini tentang hadis yang menyebutkan fadilah keistimewaan menjalin hubungan persaudaraan, kasih sayang dan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Baihaqi di Syu'abil Iman beliau meriwayatkan suatu hadis yang berbunyi ra'sul ajal ba'dal imani billahi at-tawaddud ila nas Orang dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Akal adalah naluri atau kemampuan yang dimiliki oleh manusia sehingga dengannya dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang baik, mana yang buruk. Itu akal. Kemudian akal itu ada orang dikasih akal sama Allah Subhanahu wa taala, dia gunakan dengan sebaik-baiknya sehingga dia tidak melakukan sesuatu yang akan dia lakukan melainkan setelah dia berpikir, dia gunakan akalnya untuk melihat ini baik atau buruk. Kalau memang baik, ya dia tempuh jalan tersebut kalau memang buruk dia berpaling ada orang yang menggunakan namun banyak dari orang nggak menggunakan apa yang dia mau lakukan dia lakukan tanpa dia berpikir ini baik atau buruk yang dia cari adalah yang dia ikutin adalah kemauannya nafsunya hawanya ini perbedaan antara hawa dan adil ini Al-hawa keinginan kita. Dan seseorang kalau udah punya keinginan, ya membuat dia buta. Dia bisa berdalih ini bagus dengan seribu macam alasan. Ini baik. Dia nggak gunakan asalnya. Nah, akal adalah anugerah Allah untuk kita manusia. Walakat karamna bani akhir. Kemudian orang dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya kita dikasih akal. Cuman di antara kita ada yang nggak menggunakannya. Banyak orang yang nggak menggunakan akalnya. Ada yang menggunakan akalnya sedikit dari akalnya. Ada yang menggunakan akalnya dengan porsi yang besar. Sebab membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian mengikuti apa yang baik, apa yang buruk. Ya, setelah akal memberikan jawaban kepadanya. Semua orang mungkin bisa. Tapi di sini ada martabat. Ada tingkatan-tingkatannya. Cuman sekedar membedakan mana yang buruk. Mungkin harta binatang pun bisa. Alwi bin Syihab dan Abdullah bin Syihabuddin pernah bilang katanya. Ya. Hal yang buruk semua orang tahu. Jangan Allah oh saya nggak tahu ini dilarang sama Allah. Eh, binatang tahu mana yang dilarang mana yang enggak. Sebagai contoh ente lihat kucing, dia kalau nyolong dia kabur. Tapi kalau dia ente kasih dia ikan, dia duduk depan mata ente, dia nggak kabur, dia makan. Apa artinya? Kalau bukan dia membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Binatang kalau nyolong, tuh kucing, habis nyolong dia kabur. Tapi kalau ente kasih makanan yang sama, dia duduk depan mata ente, dia nggak kabur. Nah, namun ada martabat di atas itu, yaitu ini ada kebaikan, ada kebaikan, ada kebaikan. Orang yang punya akal yang sempurna dia bisa membedakan mana yang terbaik dari yang baik-baik Nah ini nggak semua orang bisa membedakan. Nah, La ilaha illallah. Walhasil di sini disebutkan bahwasanya puncak kesempurnaan akal seseorang terbukti ketika dia ini punya sifat at-tawaddud ilannas. Apa itu tawaddud ilannas? Tawaddud ilannas itu apa bahasa Indonesia-nya? Tawaddud tawaddud itu menebar kecintaan di tengah-tengah manusia. Orang yang selalu menebarkan cinta dan kasih sayang di tengah-tengah manusia menandakan bahwasanya orang yang semacam ini memiliki akal yang sempurna. Atau itu sederhana, menebarkan kasih sayang dan cinta bagi manusia. Bagaimana perilakunya dia kepada manusia di dalam menebarkan cinta dan kasih sayang. Nah, Nabi bilang di dalam hadisnya puncak kesempurnaan akal seseorang setelah iman adalah at-tawaddud ilan menebarkan cinta dan kasih sayang di tengah-tengah manusia. Terus Nabi menambahkan, wa ahli tawadud di dunia lahum darajah jannah. Orang yang semacam ini, yang selalu menebarkan cinta dan kasih sayang di, di dunia ini kepada manusia, mereka memiliki tempat di surga nanti. Terus Nabi bilang, "Waman kanat lahu darajah fil jannah huwa fil jannah." Dan barang siapa yang punya tempat di surga, artinya dia bakal masuk surga. Ya Allah, nah sekarang itu punya tugas, tugas sebarkan kasih sayang, sebarkan cinta di tengah-tengah kita, mulai dari diri kita, mulai dari lingkungan kita. Ya Allah, bitawfiq hatta nabiyyi. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Mubaihaqi. Rasul ajal ba'da al-iman at-tahabbub ila an-nas wa istina'ul khair ila al-khair ila kulli. Huh? aja ila kulli barrin wa fajir wallahu alam sepertinya seperti ini. puncak kesempurnaan akal seseorang setelah keimanan at-tahabbub ila nas adalah menyebarkan cinta dan kasih kepada manusia dan berbuat kebaikan di atas kepada kebaikan untuk setiap orang baik ataupun orang jahat. Ada orang kebaikannya cuma bakal orang baik aja, kayak begini bukan bagian dari akhlak Islam itu mah jual beli orang bikin baik sama ente terus ente balas kebaikannya dengan kebaikan apa artinya kalau bukan jual beli barter apa kemuliaan di sini nggak ada itu emang kewajiban orang bikin baik sama ente itu mesti balas kebaikannya dengan kebaikan tapi kesempurnaan akhlak kesempurnaan akal adalah ketika orang bikin jahat sama ente, ente balas kejahatannya dengan kebaikan. Baru itu yang sempurna. Itulah kemuliaan di situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisal wasil bil mukafi walakinnal wasil man idza guti'at rahimuhu wasala aw wasala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan orang yang menyambung tali silaturahmi bukan orang yang bikin baik kepada keluarganya yang baik kepada dia, tapi orang yang sesungguhnya yang menyambung tali silaturahmi adalah orang yang yang apabila hubungan keluarganya diputuskan sepihak dia berusaha untuk menyambungnya, dia mengalah untuk menyambung ini adalah orang yang betul-betul menyambung tali silaturahmi. Dan nggak ada sejarahnya orang yang ngalah dia kalah. Beb dia yang jahat sama aneh beb biar dia yang datang minta maaf sama aneh. Eh sampai kapan paling tunggu-tungguan tuh akhirnya keburu mati. Keburu mati. Entar begitu datang malaikat Rabbirji'un la'alli amalu salihan fima tarak Kalla innaha kalimah. Huwa ga'iluha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'atsun. Dia tunggu-tungguan di dalam laknat Allah. Sebab orang yang mutusin tali silaturahmi sama galan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam innar rahmah la tanzil ala qaum fihim qati'. Rahmat Allah enggak bakal turun kepada sekelompok manusia di situ ada satu orang yang mutusin tali silaturahmi. Ini semuanya di sini nggak ada yang mutusin tali silaturahmi, alhamdulillah. Tapi kebetulan ada satu orang, alhamdulillah. ini cuma contoh aja, jangan sampai ada satu orang di sini mutusin tali silaturahmi. Ini rahmat nggak ada yang turun gara-gara tuh orang. Benalu, benalu dia penyebab balak, dia penyebab musibah. Dia, dia yang kurang ajar sama aneh, dia. Dia kagak mau, mestinya dia yang datang minta maaf sama aneh. Ente kalau begitu, dia juga berpikir seperti itu. Akannya tunggu-tungguan di dalam laknat Allah, selama yang terjadi jadi benalu di tengah-tengah manusia. Balak turun sebab dia. Musibah bencana turun sebab ini orang. Tapi ngalah, nggak ada orang tuh yang ngalah dia kalah, nggak ada. Sambung, sambung, sambung. Beb dia nggak mau terima aneh. Jalanin tugas menteh. Sekali, dua kali dan terus. Dia nggak mau terima ente, Allah yang terima ente. La ilaha illallah. Nah bikin kebaikan kita itu bukan cuma bakal orang muslim doang. bakal orang muslim wa muslim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lihat bagaimana kebaikan beliau menyebar kepada semuanya. Ketika Nabi terusir dari kota Mekah, hijrah ke Madinah, terjadilah pertempuran di perang Badar, perang Uhud, kaum muslimin yang terbunuh paman beliau Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib paman yang sangat beliau cintai dibunuh dan dimutilasi itu ada satu orang namanya Sumamah bin Usal. dia adalah pemimpin Bani Hanifah di Yamamah. Suku Bani Hanifah. Bani Hanifah ini uh, sukunya saya siapa? Musailamatul Kadzab. Nah pemimpin kepala suku Bani Hanifah adalah Sumamah bin Usal. Dia tinggal di Yamamah situ di daerah Najd. Sekarang namanya Riyadh, daerah situ. Nah ini bengkiknya minta ampun sama Nabi. cuma mabit usaha. Paling nggak demen sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cuman nggak punya kesempatan aja untuk itu. Kalau dia punya kesempatan dia bakal bunuh. Habis bagaimana? Dia nggak punya kesempatan untuk bunuh Nabi, yang dia incar sahabat-sahabatnya. Sehingga ada beberapa sahabat diculik dan dibunuh ditangkap dan dibunuh. Nah, sampai suatu hari dia terkenal Sumama bin Usal kejahatannya terhadap sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Sampai suatu waktu Sumama bin Usal ingin pergi ke Mekah melaksanakan ibadah umrah. Ibadah umrah dan haji itu adalah ibadah dari zaman Nabi Ibrahim. Bangsa Arab dahulu melaksanakannya walaupun mereka bukan orang-orang Muslim, tapi pengaruh dan peninggalan agama Nabi Ibrahim masih ada di tengah-tengah mereka. Walhasil Sumama bin Usal datang dari Yamama ingin pergi ke Mekah melaksanakan ibadah umrah dengan cara kaum jahiliyah. Di perjalanan dia harus melewati kota Madinah. Dia tempuh perjalanan. Begitu mendekati kota Madinah, kebetulan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang beberapa dari mereka ditugaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berpatroli di sekitar kota Medina, menjaga-jaga takut ada orang-orang kafir yang menyerbu ini dan itu. Tiba-tiba mereka itu para sahabat yang berpatroli di sekeliling kota Medina melihat semua bin Utsal yang melewati ke kota, eh, kota Medina mengendap-endap hingga akhirnya dia ditangkap oleh para sahabat tersebut. Yang nangkep nggak kenal kepada Sumama bin Usar, nggak kenal muka. Ditangkap Sumama bin Usar, dibawa ke masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dicurigai hingga akhirnya ditangkap. Dibawa ke masjid, diikat. Kemudian mereka memberikan kabar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kami mencurigai seseorang dan kami tangkap dia lagi kaca ikat di masjid di salah satu tiang masjid Nabi bilang udah biarin habis ini anak keluar Nabi keluar begitu Nabi menghampiri Nabi tahu Nabi bilang sama sahabat-sahabatnya kalian tahu gak siapa yang kalian tangkap enggak ini yang kalian tangkap kepala suku siapa itu Sumamah bin Ubawu ini penjahat yang selama ini ganggu kita mereka nggak sadar ternyata musuh bebuyutan mereka yang mereka tangkap. Orang kita ya. kalau kayak begini keadaannya, waduh, udah sasaran empuk. gua goreng loh jadi kerupuk. <laughs> Ibaratnya begitu. Tapi Nabi nggak begitu. Ini musuh bebuyutan. Kalau kita di posisi itu, kita goreng. itu. Kalau kita orang Islam, seakan-akan kita nggak pernah ngambil didikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang orang sekarang nggak ada sangkut pautnya. Tapi lihat tadi maling ketangkep, ah gue mau ikut tangan nggak tahu ah mau ikut bugi-bugin. Ya. Dia nyolong dia dapat dosa, ente yang mukul juga ente dapat dosa sebagaimana dia nyolong dapat dosa ente mukul juga dia hari kiamat bakal nuntut ente hari kiamat kesian kadang malu jadi sasaran hatta oleh orang yang kagak dia sakiti yang kagak dia colong yang bikin gitu juga orang Islam ya Allah kayak nggak ada pendidikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah. Sumama bin Usaid. Apa yang Nabi bilang sama sahabat-sahabatnya? Akrimu. Hormatin dia. Biarin dia terikat ditawan di tiang masjid, tapi hormatin dia. Jamu dia. Sahabat dengar begitu, mereka orang susah. Tapi dengar perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang mereka lakukan? Itu waktu juga mereka berikan makanan terenak yang mereka miliki untuk ditawanan musuh bebuyutan mereka yang selama ini membunuh sahabat-sahabat Rasulullah. Mereka nggak makan, mereka berikan makanan untuknya. Terus Nabi datang sama dia, bilang, ya tuh mama, ma endak, apa yang kau punya? mama bilang, ya Muhammad, aku punya tiga pilihan untukmu. Kata Sumama. Ini kan dia tawanan. Aku punya tiga pilihan. Cinta betul nih. Fakat gotalta badan. Kalau engkau membunuhku, silahkan engkau hanya membunuh orang yang memang pernah membunuhi para sahabat. Kata Sumama. Kalau engkau bunuh aku. Intamnun alaiya, tamnun ala syakir. Kalau engkau memaafkan aku, maka sungguh engkau memaafkan orang yang mengenal terima kasih. Entah تقتلني nih قتلت بدني وإن تمنن علي تمنن على الشاكر Nabi dengar gitu di Nabi berpaling. Bukan itu yang Nabi mau. Nabi berharap keislamannya dia. Ditinggal sama Rasulullah dibiarkan diikat di masjid. Tahu kenapa Nabi biarkan dia diikat di masjid? Nabi pengen dia ngelihat. Dia saksikan dan Nabi ingin membiarkan dia berpikir, merenung. Nih, ini Islam. Biar dia lihat dengan mata kepala. Maka ketika dibiarkan di masjid, dia menyaksikan otomatis waktunya sholat. Wajah-wajah yang bercahaya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia melihat bagaimana mereka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabat bermunajat kepada Allah menghambakan diri mereka kepada Allah dia lihat ternyata ini yang diajak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada ini Nabi mengajak mereka melihat wajah-wajah yang sujud dia melihat nih wajah-wajah yang sujud dia melihat air mata tangisan karena Allah dia lihat para sahabat yang paling mencintai karena Allah ikhwanan ala sururin mutadabili. Datang hari kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma indak ya Sumama, apa yang kau punya? Jawabannya sama, ya Muhammad, la agul illa Saya nggak mengatakan kecuali apa yang pernah saya katakan kemarin. Kalau engkau bunuh saya, silahkan. Saya memang sudah berbuat jahat, pantas dibunuh. Tapi kalau engkau maafin saya, engkau akan maafkan. Engkau memaafkan orang yang ber yang yang yang berterima kasih. tinggal lama Nabi. Hari ketiga Nabi datang lagi. Juga begitu. Setelah hari ketiga dia nggak mau masuk Islam, Nabi bilang sama sahabat-sahabatnya udah lepasin. Lepas, lepas. Angkatlah kaki nih hamba Allah. Kalau kita dengan alasan kayak begitu dia nggak mau masuk Islam, udah deh gorok aja udah. Itu kita Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bilang ketika dia nggak mau itu udah lepas silahkan mau pergi pergi Silakan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia keluar dari masjid Rasulullah SAW pergi ke ujung kota Madinah di situ ada sumur dia mandi dia mandi, dia bersih-bersih, dia pakai baju yang paling bagus, dia masuk lagi semua. Demam betul. Sahabat melihat begitu, lihat, wah. Sumama tadi keluar dengan wajah, balik dengan wajah yang gak, yang yang beda dari sebelumnya. Masuk ke masjid. Nabi lagi duduk sama para sahabat-sahabat Begitu dia masuk, dia ngelangkain orang-orang diri depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan, Ashadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Terus dia bilang Ya Muhammad, Ya Rasulullah Tiga hari berturut-turut engkau Menawarkan kepadaku Islam Dan aku tolak Tahu kenapa? Aku nggak mau Orang-orang Arab mengatakan bahwasanya aku menganut Islam karena takut terhadap pedangmu karena itu sengaja aku undur keislamanku hingga engkau melepaskanku. Setelah itu aku masuk Islam sehingga mereka semua tahu aku masuk Islam bukan karena takut pedangmu. Tapi karena keinginanku dari lubuk hatiku yang paling dalam. Ya Rasulullah, dia bilang. Dahulu sebelum aku masuk Islam, makan, ala wajhil arad wajh abghad ilayya min wajhik dahulu sebelum saya masuk Islam di muka bumi ini nggak ada muka wajah yang lebih saya benci daripada wajahmu. Namun sekarang nggak ada di muka bumi ini wajah yang lebih aku cintai daripada wajahmu sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, maka ala wajhil ard ashaban abghad ilayya min ashabik. Fagat saru an hum ahabbun nas Ya Rasulullah, di muka bumi ini dahulu nggak ada orang-orang yang lebih aku benci daripada sahabat-sahabatmu. Namun sekarang mereka adalah menjadi manusia-manusia yang paling aku cintai. Gak sampai di situ aja. Beliau bilang apa? Ya Rasulullah, dahulu nggak ada tanah bumi yang lebih aku benci daripada kampungmu ini, kota Medina ini. Tapi sekarang kota Medina telah menjadi negeri yang paling aku cintai di muka bumi. Allah Allah dia masuk Islam dia tinggal di kota Madinah Nabi bilang sama sahabat-sahabat yang ajarin dia salah beberapa waktu dia tinggal di Madinah belajar sama Rasulullah jadi seorang muslim sejati Habis gitu, setelah beberapa waktu, dia datang sama Nabi ya Rasulullah. Saya dari kampung saya, kebetulan lewat sini ditangkap. Tujuan saya sebenarnya pengen pergi umrah. Izinkan saya untuk umrah dan ingin kembali ke kampung halaman saya. Nabi bilang baik boleh tapi diajarin dulu aman sama Nabi dia panggil sahabatnya ajarin cara umrah yang benar bukan pakai caranya kaum jahiliyah berangkatlah sampai di Mekah dia melaksanakan umrah dengan cara yang baru depan matanya orang-orang kafir orang-orang kafir ngelihat begitu ngamuk marah besar ditangkap sama bin Usal mau digebukin begitu mau digebukin datang saya Abbas bin Abdul Muttalib Jangan, jangan kalian lakukan itu. Kalian nggak tahu siapa dia. Siapa dia katanya orang-orang kafir. Dia adalah Sumamah bin Usal, kepala suku dari Yamamah. Kalian kalau mau berdagang ke Syam, mesti lewatin kampungnya dia. Dia kepala suku. Kalian gebugin dia, masalah mau udah nggak ada orang yang bisa berdagang ke Syam lagi. Kita dirampok sama dua orang sama kaumnya. Nggak ada yang berani mukulin Sumamah bin Usal. Sumama bin Musal bilang, ah lo baru tahu siapa gue kan? Mulai detik ini. Sumama bin Musal kepala suku. Kepala su suku. Dan orang yang kaya raya. Negeri Yamama, negeri yang kaya. Itu Yamama selalu mengirim bantuan kepada orang-orang yang ada di Mekah. Makanan, apa eh, bahan makanan pokok dan lain sebagainya diekspor ibaratnya dari dari Yamamah ke Mekah. Yamamah bilang mulai detik ini Ana udah masuk Islam beriman sama Muhammad dan kalian musuh-musuhnya Muhammad mulai detik ini nggak ada lagi barang putus hubungan kita. Nggak ada bahan pangan yang masuk ke Mekah. Ketakutan kelabakan orang. Ya, ya Mama nggak ada ditinggal sama dia. Pulang ke Yamamah berbulan-bulan nggak datang makanan, bantuan, bahan pangan ke Mekah. Sampai tuh orang-orang yang ada di dan mereka pun mau ke Syam berdagang nggak bisa, nggak berani, mesti ngelewatin ya mama. Sampai akhirnya hampir mayoritas penduduk Mekah kelaparan. Saat itu kota Mekah dilanda kelaparan yang amat dahsyat. Berbulan tidak ada bahan makanan yang masuk harga semuanya di pasar jadi tinggi mahal sampai disebutkan tuh sampai banyak dari mereka yang makan dedaunan seperti yang dimakan oleh kambing kelaparan beberapa mereka hampir mati dan penyakitan gara-gara kelaparan akhirnya apa yang dia lakukan Abu Sufyan kirim orang ke Madinah ngadep sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang yang diutus bilang sama Abu Sufyan yang berangkat. Abu Sufyan penjahat bukan itu waktu. Bilang sama Nabi Muhammad katanya ya Muhammad. Tidakkah engkau mengingat siapa kami? Kami ini adalah keluargamu juga. Sama-sama kita orang Quraisy. Sekarang temanmu tuh dia mama, tu mama bin Usah dia mutusin segala bahan pangan dari kita anak kecil kita mati semuanya keadaan kita ternak kita semuanya kelaparan dilanda kelaparan besar kami mohon kepada. tuh lihat lihat orang sekarang bagaimana Bah, lo baru tahu kan sekarang gue. Kalau orang kita begitu, kalau sekarang jadi semut ini gue injak loh. Kayak tuh orang kita nih. Orang Islam. Cuman nggak nggak tahu dengan pendidikan dari mana. Nabi ngelihat begitu, ini musuh bebuyutannya semuanya nih. Terus mereka begini, dulu juga mereka bikin hal yang sama kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam waktu Nabi Muhammad di Mekah tiga tahun berturut-turut Nabi diboykot nggak boleh berdagang di pasar mereka, nggak dilayanin. Itu kelaparan. Tinggal di Syed Abu Talib. Tiga tahun berturut-turut di boykot, nggak makan, nggak minum. Sampai sahabat cerita kita tuh sampai makan dari dedaunan sama kayak kelaparan yang melanda orang-orang kafir saat ini. Kalau kita kukurin, mampus. Dulu lo bikin begitu sama gue, sekarang gue bikin begitu Kalau kita begitu, tapi lihat akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar gitu? Nggak banyak ngomong Nabi. Nabi panggil satu orang sahabat suruh tulis surat kepada Sumama bin Utsah. Ya Sumama, jangan diputusin. Kirim lagi. Apa yang biasa ente bikin dulu, bakal mereka orang kirim makanan, kirim bikin. Terima surat Sumama bin Utsah, dia taruh di atas kepala dia. Rasulullah yang nyuruh ya udah marhaban sia kira padahal subuh buyutan ya semua orang-orang kafir kita mana namanya akhlak kebaikan kita cuma nama orang yang kita kenal doang orang yang nggak kita kenal apa mungkin nggak dapat kebaikannya kita Lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begini beliau sama musuh bebuyutannya. Begini beliau kepada orang-orang yang dahulu menyiksa beliau, memboikot beliau. Kebaikannya itu sampai kepada mereka berlipat ganda. Terus nggak ada Nabi bilang mampus, hati di dalam hatinya kok gak ada. Syukurin nggak ada begitu. Adanya kasih sayang kagak tega Nabi sama dia orang. Allahumma salli sallim alaih. Makanya Rasulullah SAW alaihi wasallam bilang, "Ra'sul 'ajal ba'da iman at-tahabbu bilan nas." Puncak kesempurnaan akal seseorang setelah iman adalah menebar kasih cinta di tengah-tengah manusia dan berbuat kebaikan di atas kebaikan kepada orang baik maupun orang jahat pada yang muslim maupun yang kafir. Nah, لا إله إلا الله هذا خلق النبوة ini akhlaknya kenabian ya. kita lihat sama orang-orang yang beda aliran sama kita bakar masjidnya udah baik biarin dia mati kelaparan syukurin beda aliran padahal kami kami muslim sama orang-orang masih muslim biarin deh biar dia mampu bukan muslim ini ya Allah ini kita sekarang ini begini nggak tahu dari mana kita dapat didikan nggak tahu kita bingung ajaran mah mana bingung malah kita kalah sama dia orang dia orang kalau terjadi bencana jangan bencana alam harta kagak ada apa-apa lihat tuh alasan-alasan itu siapa Orang non muslim semua bawain kebaikan yang bakal kita orang Islam. Kita orang Islaman, kebaikan kita bakal dia, bakal yang lain. Bakal orang Islam juga nggak kebaikan, apalagi bakal yang non muslim. Ada keadaan kita yang menyedihkan. Yang pakai akhlak nubuah di orang, bukan kita. Sampai ada satu orang mencibar salihin di di sana pergi ke Eropa, ke Paris. Pulang dari Paris, dia seorang dai besar ke kampungnya, ke negerinya, negeri orang-orang Islam atau di Mesir. Dia berkhutbah, dia bilang, saya pergi ke di, eh, negerinya orang-orang kafir di Paris. Saya melihat di sana Islam tapi tidak ada kaum muslim Dan ketika saya pulang kemari, saya melihat kaum muslimin tapi saya tidak melihat Islam. Saya pergi ke Paris, saya lihat Islam di sana, tapi saya nggak lihat kaum muslimin di sana. Dan ketika saya pulang ke negeri saya, negerinya orang Islam, saya melihat kaum muslimin, tapi saya nggak ngelihat Islam di situ. Ini kenyataan yang kita Ya Allah bismillahirrahmanirrahim. mudah-mudahan kita dikasih akal yang sempurna sama Allah. Mudah-mudahan kita bisa ngikutin akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabbal Alamin wa yajud al ajwadi inna rahimah masyati ada di dalam kitab eh, Jimatul Sabar Indal Ulama karangan Syekh Masyaykhana Syekh Abdul Fattah ya. beliau cerita ada dua orang ulama beda paham mereka ulama-ulama besar sehingga karena mereka berbeda paham yang ini ngarang kitab nyerang lawannya yang ini ngarang kitab nyerang membela pendapatnya dan begitu sampai terjadi apa ribut lah tapi mereka semua ulama ahli itu wal jamaah mereka para ulama mereka pantas untuk begitu bukan kita ya mereka duren sama duren ente tomat jangan ditanya-tanya tengah bonyok Walhasil itu kebiasaan ulama. Mereka punya pendapat. Yang ini membantah pendapatnya. Yang ini mendukung apa membela pendapatnya. Dan begitu seterusnya. Sampai terjadi Dzulhijjah. Kebetulan salah satu dari keduanya miskin. Orang miskin gitu, orang alim tapi miskin. Sampai tuh kemiskinannya tambah jadi, tambah berat kehidupannya ini, tambah sulit. Sampai berlalu beberapa hari, nggak makan. Sampai dia tinggalin kampungnya itu demi untuk cari nafkah, nggak dapat dapat juga. Sampai dia terkapar di jalanan karena kelaparan. Dibawa sama orang-orang untuk diobati. Udah kelaparan. Ini si Ali. Lawannya dengar kabar semacam itu, tahu apa yang dilakukan lakukan? Dia kirim uang, makanan yang berlimpah, bikin nih si alim yang kelaparan sampai kaya raya sampai sembuh lagi. Padahal lawan, beda pendapat. Walau mereka berbeda pendapat, tapi begini akhlak mereka satu sama lain. Jadi saya bagaimana? Ah, berbeda aliran sama gue, biar mampus. semua biarin itu kita nggak tahu racun apa nih yang yang yang yang masuk ke tubuh kita Al Habib Ahmad Al Mihbar Habib Ahmad Al Mihbar abahnya Habib Muhammad bin Ahmad Al Mihbar dia sedikit paham sama bibitnya udah marah-marahan lah. Habib Ahmad selisih paham sama bibinya. Udah. Satu hari Habib Ahmad lagi di masjid. Habis sembahyang, mau jalan kemana? Keluar dari masjid, lewat di depan pintu rumah bibinya. Dia lagi berselisih paham berdua. Begitu lewat, dia cium bibinya lagi masak. Masakan enak. Dia ketok pintu rumah bibinya Bibinya nanya, siapa di luar? Anak Ahmad al Hadar. Ah, mau ngapain lah kemari? Dia bilang, Habib Ahmad al Hadar bilang katanya, eh bibi, perselisihan kita masih tetap. Cuma sekarang mau makan di rumah ente. Ini makanan enak banget, perselisihan kita tetap antara kita main ente. Nah, cuman sekarang nih makanan enak banget. Karena mau makan rumahnya ente. ya udah masuk deh sana makan. Hati bersih. perselisihan macam apa saya begini gitu. perselisihan waktu itu sama cara ada mente, tapi sekarang ada mau makan di rumah ente enak banget Rabbi Allah anhu wa Rabbahu Muhammad yang didik mereka Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Allah bertauhid, mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah kita ini semua akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.